Bali tim Cimat punya cerita dengan judul Ketika Jin Penunggu Pohon Terusik. ini dikirimkan oleh Ramli. Kejadian ini memang dialami Ramli sekitar empat tahun lalu. Ketika dia masih tercatat sebagai mahasiswa Undip Semarang. Tepatnya ketika menikmati masa liburan semesteran yang lumayan panjang. Masa liburan benar-benar diluangkan untuk rileks setelah enam bulan bergelut dengan bangku kuliah. Ramli, Andri, Rahmat, dan Rido. Empat sekawan yang di lingkungan kampus tergolong mahasiswa paling ulet belajar. Maka mendapatkan liburan seminggu tidak dilepas begitu saja. Acara mengisi liburan pun dirancang demikian matang. Sampai-sampai rencana untuk bertandang di rumah Andri yang berada di Bandungan dibatalkan. Perempat akhirnya menyepakati berlibur di rumah Rido yang terletak di Purwantoro Wonogiri agak terpencil memang. Tapi mereka justru ingin menikmati keterpencilan itu sembari lebih dekat dengan alam pedesaan. Rumah Rido meski masih harus menempuh perjalanan setapak sejauh satu kilometer bagi mereka tidak masalah. Singkat cerita, mereka berempat berangkat dari Semarang sekitar jam 12.35 waktu Indonesia Barat. Tiba di kota Wonogiri jam 4 sore. Dilanjutkan dengan naik angkudes atau angkutan pedesaan menuju ke kecamatan Purwantoro. Sampai kemudian Rido meminta supir angkudes berhenti di suatu tempat. Rido mengajak mereka turun di dekat persawahan itu karena sudah sampai pada jalan setapak menuju ke rumahnya. Perjalanan masih cukup jauh. Agar lebih cepat mencapai rumah Rido petang itu juga mereka mengadakan long march Sampai selepas maghrib mereka baru tiba di rumah Rido. Namun karena rumahnya sempit, dialihkan bermalam di rumah Paman Rido. Baru pada keesokan harinya, Setelah bangun pagi Ramli pandangan terpaku pada sebuah pondok kosong yang dinding-dindingnya terbuat dari kayu. Letaknya menyendiri di antara rumah-rumah yang bertebaran di dusun berada di pinggiran bukit itu. Lokasi pondok kosong itu agak menonjol, berada di daratan agak tinggi. Ketika Ramli menawarkan teman-temannya untuk menginap di pondok kosong itu mereka tidak keberatan. Pasalnya pada malam liburan kebat sekawan ini sering meluangkan waktu main gitar dan menyanyi-nyanyi sambil membakar jagung. Terserah. Monggo kalau kalian mau tinggal di rumah kosong itu, rumah itu punyaan paman kok. Dulu ditempati pekerja kebun paman tapi terus pindah karena gak kerasan. Ujar paman Ridho. Pondok kosong itu lumayan luas dengan dua buah kamar dan dapur yang masih tradisional. Mereka terus bercanda tawa dan merencanakan saat berkegiatan buat besok, termasuk pergi ke kali alami yang mengalir dari atas bukit. Sampai malam tiba, setelah selesai menghabiskan makan malam jagung bakar, mereka berkumpul di ruang tengah dan santai-santai sambil bermain gitar. Makin lama, nyanyian yang diperdedangkan semakin mendayu hingga akhirnya satu persatu tertidur. Hanya Ramli dan Andri yang belum tidur, masih terus bercengkrama dengan pelan dan tidak lagi diiringi denting gitar. Keduanya membicarakan persoalan seputar perjalanan politik dalam negeri. Tiba-tiba Ramli yang tadi tadi terlihat termenung mendengar suara ranjang kamar depan yang kosong, seperti dibebani oleh sesuatu. Serta merta dia menoleh ke arah kamar tanpa pintu itu. Ia terpaku melihat sesosok bayangan yang duduk di ranjang terbuat dari papan itu. Bayangan tembus pandang yang menyerupai sosok manusia duduk seorang diri. begini ada orang masuk di pondok ini. Pikir Lamri. Nafas yang dibusnya tiba-tiba seperti tercekik. Mendapati sesosok itu melihat ke arahnya. Bayangan itu lalu bergerak turun disertai dengan suara pijakan. Seperti benda berat pada lantai yang terbuat dari papan. Bayangan itu seperti menatap tajam ke arah Ramli dan tiba-tiba bergerak cepat melaju ke arah Ramli dan perasaannya tak bisa ditahan lagi, langsung tersejak kaget, menjerit sekuatnya. Ceritan Ramli membangunkan seluruh isi rumah itu. Namun hanya terbangun sekejap, mengira ceritan Ramli hanya main-main. Dalam waktu tidak lama tiba-tiba dari arah atap rumah terdengar bunyi yang sangat keras. Seperti suara benda menabrak atap rumah itu. Rasa ketakutan Ramli semakin menjadi-jadi. Dia lantas menggoyang-goyangkan tubuh teman-temannya. Andri yang semula bercengkrama dengan Ramli langsung berimbit ke arah Ramli. Eh, I iya Ram, suara apa ya tadi? Tanya Andrian ternyata juga ketakutan. Apa yang dia dengar tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba dari arah pintu depan terdengar seseorang yang mengetuk-ketuk pintu dan kaca jendela. Suara ketukan itu terdengar bebarengan. Aneh. Suara itu dalam waktu sekejap sudah berpindah ke arah dapur bawah lantai. Ridho dan rahmat yang tidur langsung terbangun. Langsung respek dengan apa yang terjadi dalam rumah kosong itu. Mereka langsung berhimpit dan berdoa bersama-sama. Suasana malam menjadi hening, mendadak serangga malam tidak lagi terdengar. tan Kemudian mereka bisa melanjutkan tidur dengan tenang. Keesokan harinya Paman Rido ketika mendengar cerita keberadaan sosok dan suara misterius dalam pondok kosong tersebut tercenung. Eh, itu toh yang menyebabkan pekerja kebun Paman gak kerasan. Kalau begitu nanti malam kalian pindah ke rumah Paman saja. Suara-suara itu setahu Paman bukan setan. Mungkin jin penunggu pohon besar yang berada di dataran atasnya pondok kosong itu. Tutur Paman Rido langsung pamit pergi tidak melanjutkan ceritanya. Rido tahu tentang keganjilan itu. Siang itu juga mengajak teman-temannya pindah ke rumah pamannya. Rido ketika itu hanya berpikir jika jin penunggu pohon besar mungkin terusik oleh kehadiran mereka. Inilah cerita Jimat